Di mana hari ini adalah pertengahan bulan Sya'ban. Kita akan menyambung kajian kita yang sebelumnya diadakan itu pada salat subuh jam 6. Tapi pada hari ini kita adakan jam 10 pagi. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini insyaallah taala akan menambah kuah kita, mempererat persaudaraan kita dan juga menyatukan visi kita dalam mengemban amanah dakwah yang mulia ini. Amin. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah, kajian kita adalah pembahasan kitab Mufidul Mustafid fi Kufri Tarik Tauhid. Ini buah karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Sedikit saya kembali jelaskan maksud dari penulisan beliau terhadap kitab ini. Bahwa beliau menulis kitab ini adalah sebagai bantahan pada orang-orang yang memusuhi dakwah beliau. Dan yang menjadi musuh dakwah beliau itu adalah abangnya sendiri. Abangnya sendiri yang namanya Sulaiman bin Abdul Wahab dan ulama-ulama yang ada di zamannya. Dari sini kita ketahui bahwa yang musuh dakwah Syekh bukan dari kalangan orang-orang kafirin. Mereka jelas adalah musuh dakwah. Namun sebelum mereka adalah dari kalangan terdekat yaitu dari orang-orang muslim. Bahkan orang-orang yang mereka memiliki kedudukan di masyarakatnya sebagai tokoh. Karena seperti Sulaiman ini adalah qadi. Dia adalah seorang hakim agung di zamannya di negeri itu. Dan ulama-ulama yang lain yang ditokohkan seperti Ibnu Fairuz, memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Apa alasannya? Karena mereka menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengkafirkan al-muslimin. Dan yang sungguhnya bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengkafirkan muslimin. Karena tidak boleh mengkafirkan orang Islam. Begitu bukan? Tidak boleh. Akan tapi mereka yang memang bukan orang Islam. Ya, tidak boleh mengkafirkan orang Islam kan tapi mereka yang memang bukan orang Islam. Disebabkan karena apa? Karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan juga diucapkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, hafizahullah taala. Mereka menuduh kita ini mengkafirkan muslimin. Kata Syekh Saleh Al-Fauzan, mereka menuduh kita ini mengkafirkan al-muslimin. Apa kata Syekh Saleh Al-Fauzan? Kita tidak mengkafirkan muslimin. Akan tapi mereka yang memang bukan orang bukan orang Islam. Disebabkan karena apa? Karena kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah banyak berdalil dengan kutub Syekh Islam Taimiyah. Banyak juga berdalil dengan tulisan Syekh Al-Imam Ibn Al Qayyim rahimahullahu taala. Di situ mereka menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah memanipulasi data dari Syekhul Islam. Musuh-musuh dakwah menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memanipulasi data dari Syekhul Islam. Mereka mengklaim kalau Syekhul Islam Taimiyah itu tidak mengkafirkan dengan ta'in. Mereka mengklaim no, Muhammad bin Abdul Wahab katanya berdalil dengan ucapannya siapa? Muhammad dengan ucapannya syekh Islam. Padahal syekh Islam itu tidak mengkafirkan dengan takzim. Ya. Nah, ini yang diklaim oleh musuh-musuh dakwah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini. Jadi kitab ini sebagai jawaban terhadap tuduhan tersebut. Dari musuh-musuh dakwah yang mengklaim kalau syekh Islam Ibnu tidak mengkafirkan dengan takzim. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memastikan kalau Syekhul Islam mengkafirkan dengan takmir. Itu kalau boleh kita jadikan ucapan manusia sebagai dalil. Tapi sesungguhnya ucapan siapapun Syekhul Islam atau siapapun yang lebih agung daripada Ibnu Taimiyah ya mereka ucapannya bukan dalil sama sekali. Ya, ucapan mereka bukan dalil sama sekali karena dalil adalah Alkitab dan dan sunnah. Jelas ya, ini sudah berlalu. Ini ulasan-ulasan aja nih. Hanya berupa pengulangan. Seperti itu. Dari situ Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menulis kitab ini. Jadi kitab ini kita tahu maksud dan tujuannya. Jadi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menulis kitab menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyah mengkafirkan dengan ta'in, berarti mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesuai dengan apa yang dia kuatkan. Dari pendapat Ibn Taimiyah bahwa Ibn Taimiyah mengkafikan dengan ta'yin berarti menurut Muhammad bin Abdul Wahab yang bahwa yang benar adalah takfir terhadap ubadil kubur, para penyembah kubur ta'yin dengan ta'yin. Dan dia juga menerangkan seperti apa mazhab Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam masalah ini. Yang dimaksud dengan takfirul mu'ayyan di sini adalah kepada siapa? Mereka yang melakukan kesyirikan akbar yang wadih, yang jelas, yang jeli dan gamblang. Karena Syekhul Islam Taimiyah membagi masalah menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah masail zahirah, perkara yang jelas, dan yang kedua disebut dengan masail khafiyah. Masail zahirah seperti perintah untuk mengerjakan salat, bahwa salat lima waktu itu wajib, ya, haramnya zina, haramnya khamr, itu masail zahirah. Perkara yang gamblang, semua muslim tahu itu. Ya, dia tahu bahwa sholat waktu wajib. Ya, bahwa akan ada hari kebangkitan. Bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, kalau ada orang mengatakan, ya, Fulan adalah Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka dalam masalah seperti ini nggak boleh abstain. Nggak boleh abstain, yaitu menunggu ya untuk meyakini bahwa orang ini telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan misalnya bahwa Al-Qur'an itu bukan sumber hukum. Semua muslim tahu bahwa Al-Quran sumber hukum. Tapi dia katakan bahwa Al-Quran dan sunnah bukan sumber hukum. Bahkan dia katakan bahwa Al-Quran dan sunnah itu adalah sumber malapetaka katanya. Ya. Yang baru-baru ini muncul. Anda dengar ya? Nah, dalam kondisi yang seperti ini nggak boleh terlak. seorang muslim yang meyakini bahwa orang yang mengucapkannya, orang yang melakukannya atau mengingkari hari kebangkitan, mengingkari Muhammad sebagai nabi terakhir, yang mengingkari wajibnya salat, yang mengingkari haramnya zina. Kenapa? Karena ini adalah perkara-perkara yang jelas gamblang yang pengetahuannya itu setara antara kita dan orang alim. Itu definisi masail zahirah. Definisi masail zahirah, masail-masail yang gamblang, jelas, jali, tampak, terang. Itu adalah bukan perkara-perkara yang khusus, melainkan perkara yang sama setara diketahui oleh orang awam dan oleh orang alimnya. Seperti misalnya halalnya air putih. Ada orang Islam yang nggak tahu bahwa air putih itu halal. Halalnya kangkung, yang halalnya tempe. Ya, ada yang bilang air putih haram. Ya. Tempe haram Yang nah, seperti ini ya, wadih, jeli gamblang, terang, jelas dan tidak boleh seorang muslim abstain. Ya, kita boleh abstain dalam perkara apa yang kedua, yaitu dalam perkara yang khafiyah. Perkara khafiyah adalah perkara yang hanya diketahui oleh orang alim. Maka dalam perkara ini wajib kita tanya kepada ulama. Jadi harus dibedakan, nggak boleh pukul rata. Kenapa? Karena ulama membedakan. Ya, antara masail zahir dan masail khafiyah dan perbedaan pembedaan antara masail zahir dan masail khafiyah ini ini mazhab semua ulama dari empat mazhab yang ada. Silakan buka kitab Aridul Jahil. Ya, karya Syekh Abdul Ula. Ya, saya sebutkan nukil banyak dalam pendapat empat mazhab seperti itu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tentang mazhabnya Syekh Islam itu ini ya bahwa takfirul muayyan itu kepada siapa? Orang yang melanggar perkara zahir. Dalam perkara khafiyah juga ada takfir muayyan. Namun ba'da apa? Setelah setelah iqamatul hujjah, setelah penegakan hujjah, setelah dihilangkan syubhat. Ya, Adapun dalam perkara yang zahirah, wadihah, jelas, jali, gamblang, terang, nyata, ya. Gimana dihilangkan syubhat lagi? Orang dia udah tahu kok. Ya. Dia udah tahu bahwa sholat itu wajib, kemudian dia bilang dia nggak itu nggak wajib. Seperti itu. Ya. Dan mengatakan bahwa dalam pelanggaran terhadap perkara zahirah itu harus dihilangkan syubhat. Ya. Kalau syubhat hilang baru dikafirkan dalam perkara zahirah. Seperti misalnya dalam wajibnya sholat. Semua orang tahu. Ada muslim yang nggak tahu bahwa sholat lima waktu itu wajib. Ada yang nggak tahu nggak? Semua tahu. Ya, bahwa sholat lima waktu wajib. Ya, bahkan kapan orang non muslim masuk ke dalam Islam langsung kasih tahu. Ya, apa kewajiban setelah syahadat apa? dia kan sholat. Seperti itu. Bahwa Al-Quran kalamullah. Atau Al-Quran munazzal min, min indillah. Bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Ya. Semua orang muslim tahu. Ini perkara-perkara yang lahir, perkara-perkara yang jelas. Ya. Seperti itu. Nah, kalau dalam perkara yang jelas ini ya, sedangkan dia sudah tahu, kemudian dia mengingkari lantas kita katakan tidak dikafirkan sampai dihilangkan darinya syubhat. Ini seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya bahwa kekufuran itu hanya terbatas dalam perkara juhud saja. Konsekuensinya ke situ. Ya, tahu nggak juhud? Juhud itu sudah terang kebenaran, kemudian dia ingkar itu juhud. Ya, sudah terang kebenaran terus dia ingkar itu juhud. Ya, sedangkan kekufuran dalam akidah Ahlussunnah itu bukan cuma dalam kategori juhud saja. Ya, ada ya kufur takdzib, kufur pendustaan, ada kufur istikbar, ada kufur jahat. Ada kufur jahat. Ya. Nah, kalau kita bilang orang yang mengingkari wajibnya salat, ya, dia nggak dikafirkan sampai teriakan padanya hujjah, padahal dia orang muslim, udah lama, kiai lagi misalnya. Atau seorang cendikiawan muslim, dia bilang, ya, zina nggak haram. Misalnya, kalau orang seperti ini harus lagi tegakkan hujah, harus lagi dihilangkan darinya syubhat. Berarti ketika syubhat itu hilang, kemudian dia ingkari, berarti kufurnya kufur apa? Juhud kan? Berarti konsekuensi dari ucapan kita bahwa orang ini tidak dikafirkan sampai tegakkan padanya hujah dalam konteks seperti ini menandakan bahwa kufur itu cuma juhud. Benar gak? Dan, dan membatasi kekufuran itu cuma juhud, itu bukan mazhab al itu mazhabnya murji'ah itu akidahnya murjiah. Itu konsekuensinya dari ya pendapat seperti itu. Maka kita harus bedakan kuncinya, jalan selamatnya bedakan. Sa'il zahirah, ya barang siapa mengingkarinya yakfur. Ya, kafir mutlak atau kafir muayyan. Ya, mutlak atau muayyan, semuanya. Ya. Mutlaknya itu muayyan. Barang siapa sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyeru selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Ya, yakfur. Ya. Kita bilang mutlak atau muayyan. Ya. Mutlak itu tanpa penyebutan nama. Ya. Nah, kalau ada orang yang melakukannya maka muayyan. Ya. Maka personnya menjadi menjadi kafir. Ya, Gak ada lagi abstain. Abstain hanya dalam perkara yang apa? Yang khafiyah. Itu harus difahami. Nah, ya, dalam masa ini banyak terjadi kesalahpahaman. Kenapa? Karena ya kurangnya perhatian terhadap at-tauhid. Ini masalahnya. Kurangnya perhatian terhadap at-tauhid. Antum lihat aja malam itu Sya'ban. Ya. Kita lihat di medsos banyak sekali ya orang-orang yang buat meme, menyebarkan segala macamnya. Ya, seolah-olah itu adalah kemungkaran yang azim. Betul bahwa itu kemungkaran yang azim. Namun kemungkaran itu bertingkat. Ya, sebelumnya saya posting. Ya, sebelum masalah Nisfu ini saya posting ya saya share itu status dari seorang dai di ya Malaysia ya dai bercerita tentang kubur fil Yaman para penyembah kubur di ya tapi lihat bandingkan berapa orang yang share yang pembahasan tentang kubur Yun berapa yang share pembahasan tentang tentang malam susah. Dan memang kita pengen ribut sama-sama muslimin. Mereka yang melakukan praktek ritual yasinan di dalam musuh Sya'ban. Contoh kepada kebidahan namun mereka muslim. Ya kan? Dan kemungkarannya tidak seperti sebesar kemungkaran para kuburiyun. Kuburiyun kalau kita ribut sama mereka, ya kita ribut bukan sama orang Islam. Maka kalau kita ribut kepada orang yang melakukan praktek-praktek praktek-praktek kebidahan itu mereka muslimun. Maksudnya apa? betul diingkari namun ada jalurnya, ada pintunya. Ya. Ini salah satu bukti bahwa memang pengingkaran kita terhadap kesyirikan itu kurang. Ya. Kita nggak melihat itu sebagai suatu kemungkaran yang besar. Itu masalah kita. Sebenarnya di situ. Ya. Kurang minat kita dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Kenapa? Banyak sebab. Karena cinta pada dunia. Ya. Karena sebab kan ya khauf mungkin takut ya atau disebabkan karena irat berpaling nggak mau tahu ya udah enak zona aman ya dia udah berada di dalam zona aman gitu kan nggak mau gesek-gesekan ya padahal dalam konteks seperti ini ya seperti yang telah lalu dan yang akan datang mungkin pembahasannya bahwa seorang muslim wajib dia mengingkari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kepada pembahasan tadi ya. Jadi kitab ini ditulis dalam rangka membantah musuh dakwah ya, yang gembongnya siapa? Abangnya sendiri Sulaiman. Namanya Sulaiman. Ya. Yang menuduh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mencatut nama Syekh Islam mengatakan bahwa Syekh Islam mengkafirkan dengan ta'in Padahal menurut Sulaiman Syekh Islam tidak mengkafirkan dengan ta'in Dibantah dengan dikeluarkan buku. Berarti mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah mengkristal dengan dengan buku ini. Sudah selesai gitu loh. Enggak usah lagi kita ya buka muallafat Syekh Islam itu gitu kan. Yang bagaikan lautan yang luas gitu. Ya, kemudian kita kristalkan sendiri mazhab Syekh Islam ya. Ini orang alim Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dakwahnya barokah. Ya, keturunannya barokah sampai saat ini. Allah muliakan dengan negara yang aman, makmur, tentram, damai sampai sekarang. Dia sudah mengkristalkan mazhabnya Syekh Syekhul Islam itu ini. Ya. Seperti itu. Apakah Syekh Syekh Muhammad bin Abdullah nggak mungkin salah? Ya mungkin salah. Ya. Namun kita seperti orang awam. Seperti orang awam. Ya, yang nggak yang enggak memiliki kemampuan untuk menelaah. Eh ada orang alim sudah nelaah. Ya. Udah bikin kesimpulan. Mana lebih pantas kita ambil perkataan dia alim atau perkataan ente yang nggak jelas asal usulnya? Seperti itu. Orang Ya, dakwahnya telah tampak, telah terlihat, hasilnya sudah dirasakan oleh teman dan juga oleh lawan. Dirasakan dakwah. Seperti itu. Tapi sekarang muncul para talabatul ilm ya yang bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri kemudian mengklaim ya subhanallah masalah sudah selesai sih, Masalahnya sudah selesai. Jadi mazhab Syekh Syekh Muhammad sudah mengkristal. Ya, Madhab Syekh Islam Taimiyah menurut Syekh Muhammad bin Abdullah juga sudah mengkristal. Jadi pandangan Ibnu Muhammad bin Abdullah terhadap Ibnu Taimiyah sudah mengkristal. Gitu loh. Dan madhabnya Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah pun juga lebih mengkristal lagi karena dia yang membuat buku. Kemudian yang kedua, ya ikhwan, adalah masalah tuduhan musuh dakwah juga bahwa ya, kesyirikan yang besar seperti sujudnya murid kepada syekh Ya. Berarti ini masuk kategori sujud kepada selain Allah. Ya. masuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hold up. ahlan. Masya Allah. Kedua lah. Jadi gitu ikhwan. Ya, mazhab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lebih mengkristal lagi. Kenapa? Karena dia yang berkepentingan dalam menjelaskan pendapatnya dia terhadap perkataannya Ibnu Taimiyah. Tapi kalau mazhab Ibnu Taimiyah, ya mungkin orang bisa. Dia boleh aja dia menelaah kutubnya Ibnu Taimiyah, boleh nggak? Boleh kan? Tapi menurut saya beda, nggak begitu, boleh? Boleh. Cuman kan kita, kembali kepada kita seperti orang awam. Kita lebih percaya Muhammad bin Abdul Wahab atau ente yang nggak jelas asal usulnya gitu kan? Itu maksud saya. Iya kan? Seperti itu. Nah, <clears throat> kemudian masalah yang kedua adalah masalah ya sujud kepada selain Allah digambarkan dengan sujudnya murid kepada syekh di sini. Ya, ini dikutip dari perkataannya Ibnu Qayyim. Ya, mereka mencatut perkataannya Ibnu Qayyim. Mereka bilang sujudnya murid kepada syekh, ya, murid kepada guru, ya, itu ter bukan termasuk syirik besar, melainkan itu termasuk dari syirik kecil. sujudnya murid kepada guru, ya, antum jangan lihat kepada kasusnya, antum lihat kepada ya model permasalahannya, model permasalahannya sujud kepada selain Allah ya berarti ini sujud kepada ya selain Allah bisa kepada guru bisa kepada jin bisa kepada batu bisa kepada intinya kepada selain Allah guru itu cuma model ya sujud kepada malaikat sujud kepada nabi sujud kepada kuburan ini satu paket ya nah apakah benar bahwa Ibnu Qayyim ya pendapatnya seperti itu bahwa ini termasuk dari syirik asghar musuh-musuh dakwah mengklaim Ibnu Qayyim mengatakan bahwa ini termasuk syirik asma. Nah, ini yang dibantah oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala. Jadi ada dua masalah di sini. Ya, nah ini masalah yang kedua. Ya. Bahwa ada musuh dakwah yang mengklaim ya, memberikan ibadah kepada selain Allah itu termasuk jenis dari syirik kecil. Nah, ini sudah dibahas. Allah taala a'la wa a'lam. Baik. Kemudian ikhlas yang dimuliakan Allah. Ya dari sini kita ketahui bahwa konteks pembahasan ya, ini sudah hampir penghujung buku ini. Sudah hampir penghujung itu. Konteks pembahasan adalah tentang masail zahirah. Jelas ya? Jangan lagi kita masukin dalam pembahasan kitab ini masail khafiyah. Ya seperti pengingkaran nama Allah, pengingkaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya atau pelanggaran dalam hal-hal yang hanya diketahui hukumnya oleh orang alim dan orang awamnya nggak tahu. Nah, itu masuk dalam kategori masalah apa? Khafiyah, seperti pelanggaran dalam masalah qadariyah, beda beda orang-orang murji'ah, beda bidahnya orang-orang khawarij, beda bidahnya orang jabriyah, masuk dalam kategori masalah khafiyah. Itu keluar dari konteks mas. Konteksnya dalam kitab ini apa? Masalah zahir memberikan ibadah kepada selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tahu konteksnya masail zahirah. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menerang, menerangkan dan menetapkan dalam nukilan-nukilan yang banyak sampai kepada akhir pelajaran kita kemarin tentang hukumnya bahwa pelakunya musyrikun kafir. Ya, mutlak atau muayyan. Ya. Takfir mutlak atau takfir muayyan. Bahwa mutlak itu juga muayyan. Ya, bahwa mutlak itu juga muayyan. Barang siapa sujud pada selain Allah maka dia kafir. Mutlak, nggak sebut nama kan? Kalau ada orangnya dan dia sadar, ya artinya dia nggak ngigo, nggak ngelindur, nggak dipaksa, harus dengan kait itu, harus dengan ya bingkai-bingkai itu. Dia sadar, artinya dia lakukan mukhtaran. Ya, memang pilihan hidup, gitu pilihan jiwa. Gitu. Datang sujud pada selain Allah, datang nyembelih untuk sembah mukhtaran, nggak ada nggak ada paksa. Ya, harus dikeluarkan. Kenapa? Karena orang ini paksa? ya itu dimaafkan. Ya, kalau hatinya tetap di atas keimanan. Tapi di sini dia, ya tanpa paksa, maka orang tersebut kafir. Dan siapa yang melihatnya wajib baginya meyakini orang itu telah kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun melontarkannya mengatakan inti kafir, ya ini babnya bab dakwah. Yang wajib adalah mengajaknya dan seterusnya. Mengajaknya kepada taubat dan seterusnya. Begitu juga masalah penegakan hukum, ini hukum yang menegakkannya siapa? Ulatul umur. Ini sudah selesai. Dan itu bingkainya Islam. Dan sekarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mau membawakan madhab ulama dalam masalah ini. Mazhab ulama. mazhab dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dalam masalah ini. Bahwa mereka seluruhnya qatibatan ya sepakat dengan apa yang ya sejalan bahwa Syekh Muhammad bin Allah tidak keluar sejengkal pun dari apa yang diucapkan oleh para imam-imam madhab dalam masalah ini. Jelas? Baik, <clears throat> kita akan baca qala al muallifu rahimahullah di halaman 160 ya. Yang pegang bukunya dari cetakan saya halaman 160, cetakan yang tahqiq halaman berapa, Pak? Di awal perkataannya Kalamul Hanafiyah ya. Kita awali dari situ lagi. Berkata beliau qala wa amma kalamu sa'iril sa'iri la imma fit takfir katanya. Adapun ucapan ya seluruh para pengikut imam-imam itu dalam masalah kita, masalah apa? takfir. Ya, lagi-lagi kita perlu ingetin bahwa takfir sih, takfir dalam masalah zahirah. Ya, dalam masalah zahir. guru minhu qalilan min kafir. Maka kami akan sebutkan ya sedikit ya dari nukilan yang banyak. Jadi sebenarnya nukilannya banyak, cuman hanya disebutkan di sini ya sedikit saja. Jelas ya? Qala amma kalamul Hanafiyah. Adapun ucapannya ya ulama ul Hanafiyah. Ya pengikutnya Al Imam ya Abu Abu Hanifah Wala fa kalamu fi hadha min aghlawil kalam. Ucapan mereka dalam perkara ini termasuk ucapan yang paling berat. Hatta innahum yukaffiruna al-mu'ayyan. Sampai-sampai mereka mengkafirkan dengan ta'yin. Ya dengan ya langsung persennya yang kena. Persennya yang kena. Idza qala musayyib atau musayyid Kalau ada orang bilang ya musayyib mushaf ditasghir ya jadi apa? musaihif. Atau musaijid, masjid ditasghir jadi musaijid. Wa shalla salatan bila wudu'in wa nahwi dhalik atau dia salat ya tanpa wudu sengaja. Dan yang semisalnya. Maksudnya kalamul Hanafiyah, ya ulama Hanafiyah sampai mengkafirkan orang yang yang melawan pelanggaran dalam masalah seperti ini. Ditakfir secara ta'id. Ya, Sedangkan perkara yang kita bahas ini jauh lebih besar daripada masalah ini. Betul? Ini ya penganalogian bahwa kalau dalam masalah ini ulama al-Hanafiyah itu sampai mengkafirkan dengan ta'in. Padahal masalahnya apa? Enggak sebanding dengan masalah yang kita bahas. Di mana masalah yang kita bahas adalah pelanggaran dalam perkara ghaflah. Ya. Di awal-awal kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menukil perkataannya syekh Islam bahwa ibadah itu enggak sama ya kan? Masih ingat nggak? Ya. Ibadah mengawali pekerjaan dengan basmalah fi fawatihil umur. Ya, di awal dalam mengerjakan satu urusan. Ya, pergi kantor bismillah misalnya, minum bismillah, ya, nyuap bismillah, ya, angkat barang bismillah. Ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Tapi apakah ibadah memulai segala sesuatu dengan basmalah itu sama seperti ibadah mengerjakan sholat? menyembelih untuk selain menyembelih untuk Allah, ya, kurban, ya haji di masjidil di saat haji. Datang ya menghadap Allah, mengerjakan apa yang dia perintahkan. Seperti salat, puasa Ramadan, ya, menyembelih, ibadah kurban. Enggak sama, sama-sama ibadah tapi tingkatannya beda. Nah, begitu juga di sini. Ya. Kesyirikan bertingkat. Ya, Kalamul Hanafiyah itu sampai mengkafirkan orang yang mengatakan Musaf dengan Musaif, masjid dengan musaif. Ya. Padahal perkara ini kalau dibandingkan dengan masalah kita jauh. Ya. Jauh nggak sebanding. Ya, dengan masalah kita adalah masalah memberikan ibadah kepada selain Allah, salat untuk selain Allah. Ya, dengan asumsi apa? Bahwasanya Allah itu sebagai perantara. Kalau yang seperti ini saja telah dikafirkan apalagi yang itu, kira-kira gitu. -kira. Ya, itu nalarnya ke situ. Ya, analogiannya ke situ. Qala wa shalla dan bila wudhu imun hidalik dan salat tanpa wudu sengaja. Ya. Dikafirkan. Ya, maka dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, "Fakalamun fi hadha min aghlazil kalam." Termasuk ya ucapan yang paling berat. Sampai-sampai mereka mengkafirkan dalam urusan yang seperti ini. Kafir muayyan. قال وقال في النهر الفائق واعلم أن الشيخ قاسما قال في شحر درار البحار إن النذر الذي يقع من أسفل العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائب أو في مريض فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا باطل إجماعا لوجوه Dan dikatakan dalam kitab Nahrul Fa'iq masih dalam لما Al-Hanafiyah. Katanya wa'lam anna Syekh Qasim, Ketahuilah bahwa Syekh Qasim dia berkata dalam Syarh Hadirar al-Bihar berkata Syekh Al-Qasim sesungguhnya nazar yang banyak dilakukan oleh mayoritas orang awam. Ya, nazar kepada selain Allah. Yang banyak dilakukan oleh mayoritas orang awam. Bi an ya'tiya ila qabri ba'd sulaha Di mana mereka mendatangi kuburan sebagian orang soleh. Sambil dia mengatakan, Ya Sayyidi Fulan, Wai Sayyid Fulan, Wai Kiai Fulan, Wai Habib Fulan. Ya, ini syirik dalam masalah apa? ad Ya, dia memanggil. Ya. Manggil selain Allah, menyeru karena doa di antara maknanya adalah nida. Menyeru selain Allah Subhanahu wa taala ya di atas keyakinan bahwa orang ini yang fa'wa yadur. Wa tuan fulan katanya, kiai fulan, in rudda ghaibi, kalau orang hilang misalnya anaknya atau suaminya atau keluarganya hilang. Dia balik kembali, dia lagi nyari nih anaknya yang hilang. Ya, tapi dia datang ke mana? Ke kuburan orang soleh. Ya, tapi dia bilang, kalau anakku yang hilang ini balik, ya, pulang, au ufiya maridi atau ya saudaraku yang sakit ini misalnya ada yang sakit. Dia sembuh. Fala kamina dhahabi awil ta'am. Maka untukmu ya, saya bernazar untukmu ya minat zahabi awil fitbah saya akan berikan untuk emas misalnya dari perhiasannya misalnya diserahkan untuk ya kuburan ya ini juga yang disebutkan oleh al Imam Sanani rahimahullah dalam kitab beliau apa takhir al itiqad ya kalau antum juga ikutin dua kajian ini ya sama sebenarnya permasalahannya satu di Yaman satu di Najd ya tapi masalahnya apa itu itu juga Nah, ini menunjukkan bahwa ya, kondisinya telah ya, merebak semenjak masa itu sampai hari ini. Ya. Falaka min adzab yawil fidda wa ta'am. Maka aku akan berikan untuk munazar emas atau perak atau makanan, awi syama' atau lilin. Maksudnya untuk penerangan. Ya. Bikinin lampu buat kuburannya. Awi zait atau minyak wangi. Kada batilun ijma'an li wujuh. Nah seperti ini adalah batil berdasarkan ijma'. Maksudnya batil artinya ya amalannya ya batil. Ini adalah amalan yang batil yang ya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ucapan orang ini terkandung padanya syirik dalam masalah doa. Nah, dia panggil selain Allah ya dengan keyakinan bahwa selain Allah ini yang wa yadur. Ya, bisa memberi manfaat dari sisi bahwa dia itu sebagai apa? Perantara. Ya, dari sisi bahwa dia itu hanya sebagai perantara. Allah yang ngasih inti. Yang membalikkan orang hilangnya, ya, nyembuhin ya, orang sakitnya Allah. Karena seperti inilah ya, hakikat kesyirikannya musyrikin dulu. Ya, musyrikin dulu minta kepada Allah dengan perantara orang soleh. Seperti itu. jadi jenis apa? Tawassul. Kesyirikan orang dulu itu dari jenis tawassul. Ya, bukan minta hajat dari orang salehnya, bukan minta hajat dari si mayitnya, enggak. Mayit itu cuma perantara. Namun dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ila anqal sampai kepada perkataannya, Wa minna in dan juga apabila dianggap anal mayit yatasarrafil amri dunallah bahwa mayit itu ya memiliki kendali dalam urusan itu tanpa andil Allah sama sekali. Waktu kau dalik dan meyakini hal itu pada si mayit bahwa si mayit itu ya tasarruf. Maksudnya si mayit lah yang ngapain? Yang ngabulin. Jadi ada dua masalah di sini. Yang pertama apa? Mayitnya cuman perantara. Ya. Yang ada dua kesyirikan di sini, syirik dalam masalah doa, yang kedua syirik dalam masalah ibadah, Ya, di mana dia memberikan nazar kepada selain Allah. Dengan asumsi bahwa selain Allah itu hanya perantara. Kemudian dikatakan, wa minha dan termasuk dalam masalah ini juga inzunna kalau dianggap bahwa si mayit itu bisa mengendalikan urusan, maksudnya mengabulkan. Ya, yang mengembalikan si mayit, orang hilang, yang menyembuhkan si sakit tanpa andil Allah sama sekali. Jadi dua masalah sih. Kalau dengan andil Allah berarti si mayit cuma apa? Perantara. Waktu kado dan dia meyakini keyakinan itu. Artinya dia meyakini bahwa ini boleh walaupun dia nggak lakukan. Dia cuma meyakini bahwa ini ajaran yang benar. Tapi dia melakukan itu nggak enggak, dia nggak lakukan itu. Sibuk dagang misalnya. Tapi dia bilang, "Boleh." Gitu, dan dia nggak menyalahkan ibadahnya, ibadah dengan cara seperti itu. Ya. Kata beliau qala waktu kado dzalik kufrun dan yang seperti ini adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang akan bilang ini mutlak Ustaz, enggak disebut nama. Nah ini kaidah batil, kaidah bid'ah di zaman sekarang bahwa takfir mutlak itu ya enggak disebut nama. Ya. Berarti kalau ya enggak disebut nama berarti ya persennya enggak kena. Silakan lihat kepada fatwa Lajnah Daimah. Ya, Bagaimana seorang bertanya kepada lajnah, ya Syekh, pulan, ya boleh nggak saya sholat di belakang? Ya seorang imam yang dia melakukan ini dan itu. Yang ada disebut apa? Ya. Atau dia mengadu kepada Syekh melaporkan bahwa bapaknya demikian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, dari kufuran yang wadih jali gamblang dan terang Kemudian dikatakan nggak boleh sholat di belakangnya, nggak boleh berdoa mohon ampun untuknya tanpa disebut nama. Kalau seperti itu kaidahnya berarti kalau nggak disebut nama itu berarti ya dia mutlak ya takfirnya adalah takfir mutlak sampai disebut nama berarti fatwa seperti itu nggak bisa dipakai nanti. Jadi percuma nanya ya Syekh katanya saya punya misalnya ya imam masjid, demikian demikian demikian melakukan syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya bilang nggak boleh sholat di belakangnya. Kemudian kata orang sekarang, yuk takfir mutlak." Kenapa? Karena nggak nyebut nama. Berarti ngapain nanya? Kenapa? Karena fatwanya berarti nggak bisa dipakai. Ya. Maka dalam masalah ini yang mutlak dia lah muayyan juga. Kapan tampak dari kita? Antum juga ada mungkin sudah pernah dengar juga fatwa dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami bahkan dari Syekh ya Ibn Uthaymin rahimahullah ya bahkan Syekh bin Bas juga ditanya ya apakah orang awam bisa mengkafirkan lah masalah yang gamblang kafirkan ya begitu juga Syekh Saleh Fauzan cuman sebagian orang berdalil berpegangan dengan ucapan-ucapan yang sesuai dengan hawa nafsunya aja hanya berpegangan dengan ucapan-ucapan yang sesuai dengan hawa nafsunya saja ya sehingga yang terkenal di Ya permukaan bahwa takfir itu hanya milik ulama. Ya subhanallah. Apa kita nggak bisa meyakini seperti misalnya dia Eden itu telah kafir? Ya, sekarang ulama mana yang mengkafirkan Lia Eden? Ada. Yang anda tahu MUI paling jauh cuma bilang sesat. Terus menurut ente dia nggak kafir? Hah? Gimana dong sholat ente? Gimana dong puasa ente? Ini nggak mengkafirkan orang kafir kalau kayak begitu. Baik. <clears throat> Jadi kalau ada orang mengatakan ini mutlak, ya, maka mutlak dalam konteks ini juga muayyan. Kenapa? Karena abstain itu hanya dalam perkara khafiyah. Antum rujuk lagi tuh perkataannya Ibnu Taimiyah berapa lembar yang dulu. Ya. Mana beliau mengatakan dalam perkara yang zahir lagi yatawaqqaf fi takfir. Syekh Muhammad bin Ibrahim juga bilang lagi yatawaqqaf, enggak boleh abstain dalam mengkafirkan orang seperti itu. Tetapi kan inti kafir-kafirin orang enggak kita nggak bilang kafir. Meyakini kafirnya dia. Kalau ngomong, ya ntar dulu dakwahin aja rangkul. Kalau dalam urusan dakwah, nggak boleh gitu bilang inti kafir, kafir, kafir, kafir. Ya. <laughs> Nggak ada gunanya. Ya, tapi ajak dia, ajak dia makan, misalnya, ya Ya, lembutkan hati dia, bawa dia biar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakin bahwa dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedakan antara dua masalah ini, menggabungkannya masalah ini dengan yang tadi bikin jadi masalahnya runyam. Menggabungkan masalah meyakini orang itu telah kafir dengan masalah dakwah digabungin ya, berarti kita yakin orang itu kafir berarti kita bilang kepada dia kafir. Sama orang kafir asli aja kita nggak nggak boleh ngomong begitu ya enggak? Orang kafir Nasroro gitu kan. Pakai salib. Ya naik metro mini. Boleh aja bilang, "Eh kafir." Ya. Enggak kan? nggak ada gunanya. Mending kita ajak dia kepada Islam kok kita emang pengen dakwahin. Apalagi dia tadinya muslim, sholat lima waktu, kemudian melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada gunanya kita bilang ya kafir. Ini konteksnya dakwah. Pisahkan antara konteks dakwah dengan konteks meyakini bahwa orang yang melakukannya telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks dakwah, ya, yang utama adalah merangkulnya. Jelas kan? Seperti itu. Qala ila qala sampai kepada perkataan beliau. Wa qad tuliyan nasu bidzalik dan manusia banyak yang telah terjatuh kepada perkara ini. Ya, kepada ya perbuatan menyekutukan Allah, memberikan nazar untuk selain Allah. Ya. Subhanahu wa taala. La siyama fi maulid Syekh Ahmad Al-Badawi, terlebih lagi pada acara maulidnya Syekh Ahmad Al-Badawi. Ya, ini yang banyak dilakukan di negeri Arab. Ya, bahwa mereka punya ya ulang tahun kelahiran, punya juga ulang tahun apa? kematian. Jadi kalau kiainya lahir dirayain, ya, nanti kalau kematian ini persis kayak orang apa? Nasor. Ada Natal, ada apa? Ada kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kalau orang kita ada Maulid, ada apa? Ada haul. Ada haulnya. Padahal Nabi SAW, para sahabat yang bikin haulnya Nabi. Nggak ada para sahabat yang bikin haulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, belum lagi ya kesyirikan-kesyirikan yang ada di situ. Kalau fanzur la tasfihi anna hadha kufur, Perhatikanlah kepada ya ucapan beliau kata Syekh Muhammad. Ya, karena ucapannya ulama Hanafi yang nukil di sini telah selesai. Intaha kalamu, selesai sudah penukilannya. Kemudian berkata Syekh Muhammad, "Fanzur ila tasfihi anna hadha kufur, Lihatlah kepada penegasannya di sini bahwa ini adalah kekufuran. Maqauli annau tau min dari awam. Padahal dia juga bilang bahwa perbuatan ini banyak dilakukan oleh orang-orang awam. Sebagian orang mengatakan, tapi ini dilakukan oleh fulan, fulan, fulan. Ya, ya. Kalau dilakukan oleh fulan, fulan, oleh atta, ya mayoritas manusia di muka bumi ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala terus kita rubah agamanya. Ya. Kalau semua orang kufur memang kenapa? Ya. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agama bukan bukan punya kita. Huh? Agama bukan punya saya, bukan punya antum. Ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Ya, kalau semua orang menyembelih untuk selain Allah, semua orang beribadah kepada selain Allah, kemudian jadi agamanya yang kita rubah gitu. Karena mayoritas melakukan itu berarti agamanya, al yang kita rubah gitu. Hah? Ngikutin selera dia. Ya enggak. Ya, agama bukan punya saya, bukan punya antum. Ya. Artinya walaupun mayoritas ya, manusia melakukan itu, maka ya ad tetap din, agama tetap agama. Ya, hitam putih ya antara tauhid dan syirik. Ya, antara tauhid dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas. Ya, garisnya wadih, ya, tampak dan gamblang. Wa ahlul ilmi qad ibtulu bima la qudrata lahum ala izalatihi Dan bahwasanya para ulama telah diuji oleh Allah dengan amaliyah yang dilakukan oleh orang awam yang mereka nggak mampu untuk mengingkarinya. Nah, ikut pengajian Tahlil Iqad kemarin ya kita sampai kepada pembahasan di mana Al-Imam As-San'ani rahimahullah menyinggung masalah ini. Bahwa di antara syubhatnya orang awam ya katanya ulama ussakitun, ulamanya diam. Ya ulamanya diam. Ya, berarti kalau ulamanya diam terus kemungkaran jadi baik gitu. Ya kemungkaran menjadi ma'ruf, Ya, ketika ulamanya diam, ahad bahwa Al-Imam Sanani menegaskan bahwa sukutul alim balil alam, dia bilang. Diamnya seorang alim bahkan alam semuanya diam. Itu nggak merubah ya kemungkaran itu menjadi perkara yang ma'ruf. Dia tetap mungkar. Kemudian beliau contohkan ya bagaimana ya di masa sebelum-sebelum ini ya Masjidil Haram itu dibuat di sana hmm, kaum muslimin sholat di belakang imam sesuai dengan madzhabnya sendiri-sendiri. Ada dengar cerita itu belum? Ya. Bahwa Hanafiya yang madhabnya Hanafi, pengikutnya Imam Abu Hanifah di belakang Imam Hanafi. Malikiyah madhabnya ya Malikiyah. Sholat di belakang Imam Malikiyah. Lima waktu lima imam di satu masjid. Lima waktu empat imam di satu masjid. Sesuai dengan madhabnya sendiri-sendiri. Padahal di yang nama jemaah haji yang namanya perayaan haji itu manusia datang dari penjuru-penjuru dunia. Ya, orang alimnya, ya, para fuqahanya. Namun sanggupkah mereka merubahnya enggak? Ya. Kemudian diamnya mereka apakah itu menjadi dalil, bukti bahwa ini benar? Tetap dia adalah mungkar, dia adalah kebid'ahan yang membuat ya berbinar matanya syaitan, iblis, lain yang memecah belah kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok seolah-olah agama sendiri-sendiri. Ya, Malikiyah agama. Ya, Syafi'iyah agama sendiri. Semuanya ya soal di belakang imam sesuai dengan mazhabnya masing-masing. Tetap dia mungkar ya dan tidak berubah menjadi perkara yang ma'ruf sampai Allah Subhanahu wa taala di zamannya Malik Abdul Aziz kalau nggak salah ya akhirnya Allah Azza wa Jalla satukan kembali kaum muslimin di belakang satu imam Semenjak ini diantara hasanatnya Malik Abdul Aziz. Ya. Seperti itu. Di antara kebaikan jasa dia kepada kaum muslimin ya bahwa di masanya umat Islam kembali salat di belakang satu imam saja. Seperti itu. Wa al ilm qad ubtulu bima laqad wa talahum ala izalatihi dan bahwasanya ulama telah diuji dengan amalan yang mereka tidak sanggup untuk mengingkarinya. Wa qala al-Qurtubi rahimahullah dan berkata al-Qurtubi rahimahullah lamma dzakara sama'un naqr ketika beliau menyebutkan sama'un naqr atau suratihi sama'un naqr itu ya naqr itu sautul lisan ya kalau kita lihat pada kamus naqr itu seperti bersiul ya yuzaqu taraf al-lisan ya bimakhrajin nun ya merapatkan ujung lisan ya seperti mau ngomong nun huruf nun tsumma tasfitu bihi kemudian ya dikeluarin darinya suara tapi yang yang dimaksud di sini seperti nanti akan datang keterangannya bahwa sama menakdir terusnya adalah mendengar musik yang menjadi agamanya orang-orang sufi yang diikuti dengan tarian tarian Ya. Yang diikuti dengan tarian-tarian. Sebutkan di catatan kaki di sini. Kalau wasama' inda sufiya muttafaqun alaihi indahum. Ini dikenal dengan istilah sama. Sama dari ya, istama' yastami'u. Sam'un. Ya, mendengar, maksudnya mendengar apa? Mendengar lagu-lagu. Ya, qasidahan, ya. Ya, seperti itu. Ini muttafaqun indah sufi Ya, disepakati bahwa ini bagian dari ya tarekat orang sufi. Wal iyad billah wa ya'nun wa ya'nun bihi istima'ul ash'ar bil aswatil al hasanah bin naghm wal musiqi. Ini maksud di sini adalah mendengarkan syair-syair ya dengan suara-suara yang indah, dengan nada yang mendayu-dayu dan disertai dengan alat-alat musik. Wa yulazimu dhalika ad-dufuf. Tambah lagi adanya duf. Gendang-gendang. raqs dan tarian-tarian. Wa al kalamul fa'ish wal ma'azif al-muhayyijah. Dan bahkan terkadang ada disisipkan di situ ucapan-ucapan yang nista. Ya, wal ma'azif dan seruling-seruling al-muhayyijah yang mengangkit, membangkitkan syahwat yang haram. Ini maksud dengan sama nakr. Mendengar musik yang seperti itu. Menjadi agamanya sufi. Berkata Al-Qurtubi, "Hada haramun bil ijma'." Ini hukumnya haram berdasarkan ijma'. Ijma' merupakan sumber hukum kita. Ya. Sumber hukum kita berapa? Ya, tiga ya dan empat ya menurut jumhur. Tiga yang disepakati, empat menurut jumhur. Quran Sunnah ijma'. Ya. Yang keempat apa? Kias. jumhur qiyas termasuk hukum sumber hukum al-Islam. Qala hadha haramun bil ijma'. Ini haram berdasarkan ijma' kata al Imam Al-Qurtubi. Wa qad ra'aytu fatwa Syekhul Islam Jalalil Millah. Dan aku telah melihat fatwa Syekhul Islam Jalalil Millah Wad-Din Al-Kirmani. Ya Al-Kirmani. Ya Jalalul Millah. Nah. Anna mustahil li hadha ar-raqs bahwa yang menghalalkan ya rock ini jadi musik rock gitu kan dalam bahasa rocks rocksun ya, kemudian diambil ya oleh orang Inggris jadi apa rock gitu. maksudnya rocks itu joget disertai dengan joget berjoget rocksun anna mustahil hadza ar-raqs kafir bahwa yang menghalalkan ya nyanyian-nyanyian seperti ini Ya, tadi sudah digambarkan ya bentuknya walaupun itu ada pada agamanya orang-orang sufi. Ya. wa yang menghalalkannya adalah kafir. Walima ulima anna hurmatahu bil ijma' lazim an yakfura mustahilluh. Kenapa? Karena keharamannya telah diketahui berdasarkan ijma. Berdasarkan ijma. Ya. Nah, karena itu lazim an yakfura mustahilluh konsekuensinya yang menghalalkannya kafir. Yang menghalalkannya kafir. Itu batal Islamnya. Wala faqad ra'aita kalam al-Qurtubi wa kalam alladhi nuqila annu fi kufri man ista'alla as-sama' ma qawli duna ma nahnu fihi bil ijma' bi kathirin kathir. Dan kalian telah saksikan ucapannya Imam al Qurtubi dan ucapan Syekh Alladhi naqala anhu, yang dinukil oleh Qurtubi yaitu siapa? Al-Karmani tadi. Ya, tentang kafirnya orang yang menghalalkan sama. Ini ya, bahwa orang yang menghalalkan sama hukumnya apa? Kafir. Ya. Apa kata Syekh Muhammad ma'aqaunihi duna nahnu fi bil ijma' di kathir-kathir. Padahal perkara ini ya duna nahnu fi. Jauh lebih ringan dibandingkan dengan perkara yang kita bahas. Ya. Menghalalkan apa? rafas, menghalalkan sama Ya. Dengan yang kita bahas apa? Ibadah kepada Allah. Eh dia serahkan kepada selain Allah. Kalau yang begini aja udah dikafirin gimana lagi yang ini? Kok kita bisa ikhtilaf sih dalam masalah ini? Ini nggak lain kecuali sumbernya apa? Karena nggak punya perhatian terhadap tauhid. Seperti itu. Baik. <clears throat> Wa qala Abu Abbas, dan berkata Abu Abbas, يد ابن تيمية قال حدثني ابن الشيخ الحصيري bercerita kepadaku Ibnu Syekh Al-Hasiri ya Ibnu Syekh Al-Hasiri an walidihi dari bapaknya bapaknya berarti Syekh Hasiri karena dia ibnnya gitu kan anaknya Syekh Hasiri berarti dari bapaknya bapaknya siapa Syekh Hasiri disebutkan namanya Siapa anaknya dan siapa bapaknya. Syekhul Hanafiyah. Syekh dari mazhab Al-Hanafiyah di zamannya. Dia berkata, "Qala kana fuqaha Bukhara." Dahulu para ahli fikih dari Bukhara. Di mana Bukhara sekarang? Hah? Di mana sekarang Bukhara? Ah, di pecahannya Rusia ya, pecahannya Soviet. Emang nggak tahu sekarang negaranya apa. Karena fuqaha Bukhara dahulu para ahli fikih dari Bukhara yaqulun fi Ibn Sina. Perhatikan. Ya, mereka mengatakan tentang Ibnu Sina. Ya, yang dibangga-banggakan oleh orang yang nggak ngerti, dibuat sekolah Ibnu Sina. Padahal dia orang kafir. Ya, dahulu fuqaha Bukhara berkata tentang Ibnu Sina ini. Ya, karena kafiran dakian. Dahulu dia ini orang kafir meskipun dia dulu adalah orang yang yang pintar. Ibnu Sina ya dikafirkan oleh Bukhara. Dikafirkan juga oleh Imam Al-Ghazali. Dikafirkan juga oleh Ibnu Taimiyah, dikafirkan juga oleh Ibnu Qayyim. Takfir wa'iyah, Ibnu Sina persennya langsung. Ya, Ibnu Sina ini Abu Ali kunyahnya, namanya Hussein, Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Al-Failasuful Mashhur, seorang ahli filsafat yang masyhur. Karena bari'an fitib di zamanihi. Ya, seorang ahli kedokteran di zaman. Laul muallafatul adida min asyari asyifa. Dia punya karya yang banyak, yang paling populer judulnya asyifa. Wal isyarat wal qanun. Wa kana yakulu bimukafirat. dan dahulu dia memiliki pendapat kekufuran. Kaqidamil alam. Ya, kidamil alam. Wa nafil ma'ad al-jasmani menafikan hari kebangkitan. Ya, bahwa manusia akan dibangkitkan dengan jasadnya. Ya, wa anna Allah la ya'lamul juz'iyat, bahwasanya Allah taala tidak mengetahui pendetilan-pendetilan. Ya, seperti itu. Wa biha kafarahu al-Ghazali. Dari situ Al-Imam Al-Ghazali ya mengkafirkan dia. Ya, Ghazali aja mengkafirkan dia. Ya. Fi Tahafutil Falasifah, dalam kitabnya Tahafutil Falasifah. Warutima bittima'i limadzhab Ismaili al-Batini. Dan dia juga itu Ibn Sina ya tertuduh bahwa dia ini pengikut mazhab Ismailiyah al-Batiniyah. Ibn Sina. Nah, Syekhul Islam Ibnu juga berkata dalam sumber yang lain tentang Ibn Sina ini, kata Syekhul Islam Ibn Sina takallama fi asya'in min al-ilahiyat wal nubuwat wal ma'ad wa syara'i'. Ibn Sina ini ya, memiliki pendapat-pendapat dalam perkara-perkara agama seputar ya uluhiyah dan juga seputar kenabian serta hari kebangkitan dan syariat-syariat. Lam yatakallam fiha salafu, di mana para pendahulunya dari ulama salaf nggak ada yang berpikiran seperti dia. Ya. Orang anggapnya pinter gitu kan. Makin aneh sekarang orang dianggap makin makin pinter, makin canggih. Ya. halalkan nikah sejenis, dia bilang Ya, anjing hu akbar, keren. Dia bisa bilang, Tuhan membusuk, wah keren. Kita nggak sadar dulu ini jargon-jargon ini ya, jargon-jargon PKI sebenarnya. Betul? Baru sadar kita sekarang. Setelah munculnya apa? Bibit-bibit PKI. Di mana-mana. Bahasa-bahasa itu untuk menistakan agama sebenarnya. Ya? Jadi dibuat kita permisif dengan yang seperti itu. Dibuat kita biasa dulu dengan yang kayak begitu. Ya. Seperti itu. Ada lagi muncul orang-orang liberal yang menghalalkan nikah sejenis. Ya, sekarang lagi mau dicabut perda miras. Ya, semua, ini semua arahnya kepada apa? Ya, kepada penistaan agama. Ya, ini jargon PKI semua. Seperti itu. Nah, kalau umat Islam nggak punya akidah yang benar, dia nggak akan punya kecemburuan, nggak akan punya kecemburuan ya, harus punya kecemburuan. Harus dia tularkan kecemburuan itu kepada orang-orang muslimin. Ya, kenapa? Karena kecemburuan itu dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man Allah wa rasulah. Kamu tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang musuh Allah dan Rasul. Tidak bisa. Ya, di antaranya menampakkan kebencian pada mereka dengan menerangkan agama Allah dalam masalah ini. Jadi ketika ada orang Kusnuril ya, mengatakan bahwa orang Kristen itu nggak kafir, bilang kafir itu ini katanya. Kafir itu penutup, kafar itu artinya menutup. Jadi yang ketutup itu kafir. Kalau kalian ya Nasrani nggak kafir. Kemudian dengan yang kita katakan adalah rojul kafir. Ada ada orang-orang yang terusik dengan bahasa-bahasa seperti itu. Subhanallah. Nah, padahal kita sedang digiring kepada apa? Permisif. Ya, terhadap kekufuran-kekufuran ini. Ya, sehingga nanti apa akhirnya? Kita orang pada dibantai nanti sama mereka. Kita Orang akan dibantai sama mereka, sama orang-orang PKI gitu. Kenapa? Karena udah gak ada kecemburuan lagi sama agama akhirnya Allah hukum deh. Ya. Apalagi sekarang kita lihat ya, bermesraannya dengan komunis Cina, komunis Rusia. Belum lagi orang-orang apa? Orang-orang Syiah. Selalu itu kolaborasinya Syiah, komunis, Nasara. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu kita nggak tahu apa jadinya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah tidak takdirkan yang buruk bagi negeri ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pemerintah kita bitonatan Salih amin. Ya. Semoga Allah ganti orang-orang yang hanya menginginkan keburukan kepada Islam dan muslimin. Amin. Ya, kecenderungannya ya, mengkhawatirkan. Ya, di saat kaum muslimin teriris dengan apa yang dilakukan oleh tentara Rusia, negeri kita malah ya mengikat ya kerjasama dalam bidang pertahanan dengan Rusia. Ya. perasaan kita sebagai orang Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah itu kita kembali kepada pembahasan. Jadi membahas ini untuk yang menumbuhkan eh, rasa girah kita kepada agama Allah. maka kita nggak boleh sedikit pun merasa risih. Ya kenapa? Karena yang kita kafir, karena yang dikafirkan oleh Allah dan Rasul. Lain hal kalau perkaranya samar. Ya tanya kepada ulama. Ya seperti itu. Namun perkara yang jelas orang menistakan Quran, menginjak Al-Quran, memaki Allah, menghalalkan yang Allah haramkan, ya, mengatakan khamr halal, jika sedikit halal, ya, mengatakan Al-Quran itu asatir, ya, hanya cerita orang-orang dulu. Ya, siapa yang bilang itu? Ya, siapa yang bilang? Ulil. Ulil bilang seperti ini. Ya. Terus kita nggak terbang terpanggil girah kita. Kemudian kita lihat kaum muslimin adem ayem seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Eh, menunggu dibantai, disembelih anak-anak kita baru. Itu hukuman dari kita diam sebenarnya. Hukuman Allah dari diamnya kita terhadap kemungkaran yang nyata depan mata kita, kekurangan yang nyata depan mata kita. Jangan sampai terjadi hukuman itu kepada kita. Jadi nggak boleh kita diam dengan yang seperti itu. Ya, jadi kondisi kita menjelaskan kepada umat, ya itu bagian dari pembelaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena orang-orang antum lihat anak 20 tahun antum tanya, pernah nonton G30S nggak? Apa jawabnya? Nah, anak 20 tahun yang baru pada lulus nih. Nah, pernah nonton G30S kita yang angkatan tahun 80-an ya kan? Enyang gitu. Nonton G30S PKI. Nanya mereka tuh, PKI itu apa? Wajar, makanya bang sekarang momennya. Gimana anak-anak muda dalam kondisi mereka nggak paham itu kita Kita nggak usah jelasin mereka gimana sejarahnya, apa yang mereka perbuat. Cukup jelaskan oleh kita bahwa ya komunisme itu kufuran apa sisinya demikian demikian demikian ya kufuran kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi ditambah dengan sejarah hitamnya mereka Baik, kita baca perkataan Syekhul Islam di catatan kaki pada yang ada pada saya di sini. Wa Ibn Sina takallama fil asya' min al-ilahiyyah wan nubuwwah wal ma'at wa syara'i lam yatakallam fiha salafu. Ibn Sina ini bicara tentang perkara agama ya, di mana salafnya para salafus saleh nggak sampai akalnya ya ke sana, tapi Ibn Sina Masya Allah gitu. Yang lebih hebat daripada salafus saleh. <laughs> Sekarang banyak orang kayak begitu. Wala wasalat ilaihim buquluhum. Ya. Wala balagat ulumuhum. Ilmunya salat nggak sampai seperti ilmunya Musina yang luar biasa hebat ini. Ya. Bicara tentang perkara-perkara yang para salaf itu diam tentang masalah itu. Wa inna istafadaha minal muslimin wa in kana innama akhadha 'anil malahidah sebagian ilmunya diambil dari kaum muslimin namun diambil juga dari ya orang-orang ateis malahidah al-muntasibina ilal muslimin yang mengaku seolah-olah mereka orang Islam dan Ismailiyah seperti para pengikutnya madhab Ismailiyah. Wa kana huwa wa ahlu baitihi wa atba'uhum. Dan dahulu dia dan ahli baitnya dia, ahli baitnya siapa? Keluarganya Ibnu Sina ini. Dan para pengikutnya ma'rufina indal muslimina bil ilhad. Di zaman itu dikenal oleh kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang ateis. Mulhidun, enggak ini. Wa asanu ma yudhiruna Kalau dia mau dibilang orang Islam yang paling bisa kita nisbatkan agamanya agama apa? Rafidhah. Itu yang paling baik. Kalau kita mau nisbatkan dia dari kalangan muslimin. Ya. Cuman bisa kelihatan dia itu nisbatnya kemana? Ke orang-orang Rafidhah. Wa fil batin yubtinuna al-kufra al-mahd. Padahal pada batinnya dia dia menyembunyikan kufuran yang terang. Ini apa Ibnu Taimiyah ya bicara tentang batinnya orang ngorek-ngorek gitu. Bukankah Ustaz kita disuruh menghukumi sesuai zahir? Gimana tuh? Ibnu Taimiyah ngomong tentang batinnya, batinnya tahu cuma Allah coba kalau dibilang begitu. Ya, betul bahwa batin yang tahu cuma Allah. cuma dari ucapan-ucapan itu, itu indikator dari apa yang ada dalam batin. Indikator. Jangan belaga, jangan bodohnya jangan keterlaluan gitu gitu. Ya, Lugunya jangan keterlaluan begitu. Ya. Seperti ulil misalnya. Berapa banyak ucapan dia yang menistakan agama. Ya, kemudian kita bilang yang tahu batin hanya Allah. Insya Namanya main-main kamu tentang agama. Jadi misalnya nggak bicara tentang batin dia. Dia bicara tentang batin tapi indikatornya ada yaitu apa? Karyanya, tulisannya, ucapannya. Orang. <clears throat> wahum fil batin yubtinuna al-kufra al mahat dan mereka pada batinnya menyembunyikan kekufuran yang nyata yang terang. Waqad sannafal muslimun perhatikan. Dan para ulama, para penulis telah menulis karya-karya Ikashfi aswarihim yang menyingkap rahasianya Ibnu Sina ini. Ya, wa hataka aftarahum dan ya, menyibak hataka itu ya menyibak ya, menguak tabir ya kutuban kibaran wa sigaran, menulis kitab-kitab besar dan kitab-kitab kecil. Ulama di zaman Ibnu Taymiyyah. Menyingkap siapa? Ibn Sina. Wajahadahum bil lisan wal yad dan berjihad melawan mereka ini, orang-orang apa? Ya, batiniyah ini. Dengan lisan, dengan tulisan, dengan khutbah, dengan kerama, dengan tangan. Mereka kalimat Ibn Taymiyyah. "Id kanu bidhalik ahak minal yahud wa nasara." Kenapa? Karena mereka lebih berhak untuk di terangkan kondisinya, keadaannya, kekufurannya daripada orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena kalau nggak diterangkan ya kalabas. Ya. Dicampur seperti sekarang, ya. Orang-orang liberal, kalau nggak ada yang terangin, ya nggak jelasin, ya, maka akan tercampur antara habil dan ya, istalaf, al-habil, ya, al-qabil dan al-habil. Ya. الحق dan batil campur mana yang hak dan mana yang batil kita nggak tahu nah, ini takfir dari Ibn Taimiyah kepada Ibn Sina adapun Ibn Qayyim dalam dunia juga bilang أو ذلك المخضوع حامل راية إلحاد ذاك خليفة الشيطان atau orang itu yang tertipu ya hamilu rayatin yang membawa panji ilhadi dzaka khalifatu syaitan itu panji ilhad panji ateis agama ateis siapa dia dzaka khalifatu syaitan ya pembantunya syaitan. ya penggantinya syaitan. dalam menyesatkan anak Adam siapa yang dimaksud kata Ibnu Qayyim A'ni ibn Sina ذاك المحمول من أديان أهل الأرض بل كفران يعني مقصد لابن سيناء ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران من تكفير dari ابن القيم ردب ابن سيناء نعم Nah. Selanjutnya berkata, Qala fa'ada imamul hanifiyah fi zamanihi. Haka an fuqa'i Bukhara jumlata kufri ibn Sina. Maka ini Imam Hanafiyah di zamannya, yaitu siapa? al syeikh al hafil yang menukil dari fuqa'i Bukhara. Dia menghikayatkan dari fuqa'i Bukhara jumlah kufur Ibn Sina, sekian banyak kekufuran Ibn Sina, Wahuwa rajulun mu'ayyan. Dan Ibn Sina adalah persen tertentu, musannifun, seorang penulis yatadhaharu bil Islam yang mengaku belaga mus belaga muslim. Ini baru satu ya mazhab yaitu mazhabnya Hanifiyah. Ada madhabnya Malikiyah, Syafi'iyah ya juga dinukil di sini. Wallahu taala a'la wa alam. Jadi gitu ikhwan. Ya. Wallahu musta'an wa ilaihi tuklan. Mungkin insyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sementara ini kita cukupkan. Subhanakallah muhammadika asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.